Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang amalan hati. Amalan hati terakhir yang kita bahas adalah iman. Sekarang kita lanjutkan ke amalan hati yang berikutnya yaitu zuhud. Apa makna zuhud? Zuhud Az-zuhud fil lughah diddur rughbah fahuwa khilafuha. Zuhud secara bahasa adalah lawan dari rughbah Rughbah itu apa ya? Punya minat. rughbah itu punya keinginan Rubah itu bisa juga maknanya kata orang Sunda mah kabita, tertarik, teriming-iming. Lawannya adalah zuhud. Tekabita, tidak tertarik, tidak tergiur, tidak memiliki minat, tidak memiliki keinginan. Kalau dikatakan fulanun zahidun fi kada, wa fulanun raghibun fihi. Si fulan zuhud terhadap harta. Si fulan raghib terhadap harta. Kalau rohib berarti tergiur, tertarik, punya minat terhadap harta. Kalau zuhud berarti tidak memiliki minat, tidak punya keinginan, tidak punya rasa ketertarikan terhadap harta tersebut. Jadi makna zuhud, zuhud fi syai' intifa'ul iradah lahu. Zuhud terhadap sesuatu itu artinya tidak adanya keinginan terhadap sesuatu tersebut. Imma ma'a wujudi karohatihi wa imma ma'a adamil iradah wal karohah Baik tidak punya keinginan itu karena tidak suka terhadap yang tidak diingininya itu Ataupun karena tidak tidak suka Tidak tidak suka apa? Suka tidak, tidak suka juga tidak gitu Biasa aja ya Lalu dia tidak tertarik dengan sesuatu tersebut Itulah makna zuhud. Jadi zuhud itu maknanya apa? Tidak punya minat, tidak punya keinginan, tidak punya ketertarikan terhadap sesuatu. Itu secara bahasa. Ataupun adapun secara istilah syar'i ada beberapa penjelasan atau deskripsi tentang zuhud. Pendapat pertama, az-zuhud yakunu fi maknayain. Zuhud memiliki dua makna. In kana syai'u mawjudan faz-zuhud fihi ikhrajuhu wa khurujuhu wa khurujul qalbi minhu Wahada zuhudul agniya Yang pertama Kalau sesuatu yang diminatinya itu ada Maka zuhud terhadap sesuatu yang ada itu artinya Mengeluarkan sesuatu yang ada itu dari hatinya hatinya itu tidak tamak terhadap sesuatu itu umpamanya harta. Harta itu ada, dia miliki. Tapi hatinya tidak tamak terhadap harta itu. Tidak kata orang Sunda mah tidak lebar, tidak apa bahasa Indonesia tidak sayang. Kalau wajib zakat tidak ragu keluarkan zakat. Ya, kalau ada kesempatan infak so tidak ragu keluar dengan segera, dengan segera. Tidak ada rasa sayang, tidak ada rasa lebar di dina terhadap harta tersebut. Zuhud. Begitu ketipu gede <laughs> ah, biasa aja, nggak sedih, nggak stres. Begitu kesepetan hilang walaupun dalam jumlah yang besar biasa, tidak stres, tidak sedih, tidak jadi pikiran. Itu zuhud terhadap sesuatu yang ada. Itulah zuhudnya para agnia. Agnia itu orang-orang kaya. Ini yang pertama. Wa illam yakuni syai'u mawjudan fazuhud fihi huwal ghibtah bihi warida bil faqdi wa hadza zuhudul fuqara. Kalau sesuatu yang diminatinya itu tidak ada, maka zuhud terhadap hal tersebut tidak kabita, tidak iri terhadap orang lain yang memilikinya dan ridho dengan keadaan tidak punyanya. nggak ngotot banget ingin punya apa yang dimiliki oleh orang lain gitu. Ridho saja dia. Inilah zuhudnya para fuqara, orang-orang fakir. Ini makna zuhud yang pertama. Kedua, ada lagi yang menjelaskan zuhud itu Innama zuhud isqatu qimati dunya minal qalb wa alla yakuna li syai'in ajilin fil qalbi waznun fa idza saqatat qimatul asya wastawat fil qalbi fahuwa zuhud Kedua, ada lagi yang menyatakan zuhud itu hanyalah merendahkan harga dunia, nilai dunia di dalam hati. Hatinya ini menilai dunia ini sebenarnya nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Dan di dalam hatinya sedikit pun tidak ada timbangan terhadap sesuatu yang ajil. Yang ajil itu yang segera yaitu dunia, baik dunia itu harta ke, jabatan ke, pangkat ke, kekuasaan ke, popularitas ke, pujian orang ke, itu disebut sesuatu yang ajil itu gak ada harganya sama sekali dalam hati dia. Jadi nilai dunia ini begitu rendah dalam pandangan dia dia tidak memandang mulia terhadap seseorang karena kekayaannya dan tidak menganggap hina terhadap seseorang karena kemiskinannya. Enggak. Dia tidak menilai orang itu dari harta, dari dunia, dari pangkat, dari jabatan, dari popularitas. Enggak. Dia menilai orang itu dari takwanya. Kalau orang itu takwa, walaupun miskin, tak berpangkat, dia respect dia hormat, dia memuliakannya. Tapi kalau orang itu ahli maksiat, orang fasik, orang zalim, walaupun hartanya seuduk-uduk, walaupun pangkatnya jenderal bintang tujuh umpamanya, kalau ada, walaupun dia jabatannya tertinggi di negerinya umpamanya, tapi kalau nggak ada ketakwaan maka tidak ada nilai apa-apa dalam pandangan dia Kalau sekarang kan orang menilai manusia umumnya dari dunianya ya Kalau hartanya banyak hormat, segen Kalau dia berpangkat atau punya jabatan baru dia muliakan Kalau nggak punya apa-apa ah tadi reret-reret acan Dilirik pun tidak jadi kalau nilai segala sesuatu di dunia ini sama, kaya atau miskin, berpangkat atau tidak berpangkat, sama dalam pandangan dia, tidak dilihat dari dunianya, orang itu zuhud. Ini penjelasan kedua. Ketiga, berkata Al-Junaid. Az-zuhud khalwul qalbi amma khallat minhul yad. Ini rada susah diterjemahkan karena bahasa Indonesia. Makna zuhud adalah khalwul qalbi. Khalwu itu kosong atau lebih tepatnya eh apa namanya? sterilnya hati. Ah, sterilnya. Kalau kosong bisa nggak ada apa-apa. Murni baik yang bagus ataupun yang jelek. Kalau khalwul kalbi di sini hanya kosong dari yang jelek tapi terisi oleh yang bagus. Kalau sesuatu kosong dari yang jelek, yang pas istilah untuk itu steril ya. Sterilnya hati dari apa-apa yang biasa dimiliki oleh tangan-tangan kita, tangan manusia berupa uang atau berupa jabatan, apa yang biasa dipegang oleh tangan itu murni duniawi. Steril hati itu dari hal-hal itu. Steril dalam arti yang pertama tadi nggak ada minat, nggak ada keinginan, nggak ada ketertarikan, ketergiuran gitu. Itu perkataan Al-Junaid. Berkata Syekhul Islam ketika mentakrif zuhud. Zuhud adalah tarkur rugbah fima la yanfa'u fil akhirah wa huwa fudulul mubah allati la yusta'anu biha ala ta'atillah maathiqatil qalbi bima indallah. Dan ini definisi zuhud yang paling lengkap. Paling mencakup seluruh unsur zuhud. Kata Syekhul Islam zuhud adalah tarkur rugbah. Tadi sudah disebut rugbah itu lawan dari zuhud. Apa rugbah teh punya minat. Tarkur rugbah tidak memiliki minat terhadap apa? Terhadap apapun yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat berupa perkara-perkara yang mubah yang tidak bisa membantu untuk ketaatan kepada Allah, maka dia tidak punya minat. Kita pernah menjelaskan di dalam materi cukuplah kematian sebagai nasihat Definisi zuhud dan perbedaannya dengan warok. Kalau zuhud maknanya adalah tarku malayan fa' Kalau warok tarku mayadurru Zuhud artinya meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya itu zuhud. Kalau warok meninggalkan apa yang madarat bagi dirinya. Mana yang lebih tinggi warok atau zuhud? Sekali lagi kalau zuhud meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Kalau warok meninggalkan apa yang membuat madarat pada dirinya mikir dikit. Setelah kepikir, bisa nggak menilai mana yang lebih utama, zuhud atau warok? Zuhud apa warok? Zuhud, cung, yang zuhud siapa yang zuhud? Yang zuhud. Aduh, loba. Yang warok, yang warok. <laughs> Sedikit. Coba kita timbang. Zuhud itu meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya untuk negeri akhirat. Yang mubah. Ada manfaatnya untuk negeri akhirat? Tidak ada. Ditinggalkan tuh. Kalau yang mubah ini dilakukan madarat tidak? Tidak madarat ya. Kalau yang zuhud, yang mubah-mubah pun ditinggalkan. Karena nggak ada manfaatnya untuk akhirat. Kalau warok hanya meninggalkan apa yang madarat. Kalau tidak madarat walaupun mubah masih dikerjakan. Jadi lebih utama mana? Zuhud. Yang warok tadi rujuk enggak? <laughs> Rujuk ya. Bagus sing jujur kesatria rujuk. Jadi lebih utama zuhud daripada warok. Setiap yang zuhud pasti warok, ya. Sebab jangankan yang madarat, yang mubah pun dia tinggalkan. Apalagi yang madarat. Kalau yang warok mah hanya yang madarat tapi yang mubah masih dikerjakan. Setiap zuhud pasti warok. Tapi tidak setiap yang warok zuhud. Itulah beberapa definisi tentang zuhud dari para ulama. Jadi inti zuhud itu tidak punya minat terhadap dunia dan isinya. Karena dunia dan isinya itu tidak ada manfaatnya untuk kehidupan kita di akhirat. Adapun ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang zuhud banyak. Isi ayat yang berkaitan dengan zuhud adalah ayat yang menerangkan hinanya nilai dunia. Dunia ini nggak punya nilai loh. Atau dunia ini sungguh sangat kecil nilainya Sangat rendah kedudukannya Sangat hina di mata Allah Azza wa Makanya enggak perlu diminati gitu Coba lihat ayat-ayat tentang zuhud Berkata muallif Ja'a fi mawadi'a kathirah minal Qur'an al-karim Zammur rugbah fid dunya wat tazhidu fiha wal ikhbaru bizawaliha wa fanaiha wat targhibu fil akhirati wal ikhbar bi wa dawamiha di dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim terdapat celaan terhadap minat terhadap dunia ya dan penjelasan bahwa Dunia ini pasti fana. Dunia ini pasti musnah dan terdapat banyak ayat yang memberi motivasi untuk mengejar akhirat serta penjelasan abadi dan kekalnya akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid 20. Kata Allah, "I'lamu أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما Wa fil akhirati adzabun syadidu wa min minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan main-main. Hanyalah perhiasan, hanyalah Tafakhurum bainakum saling berbangga-bangga di antara kalian dan hanya berlomba memperbanyak harta dan anak-anak. Itu tak ubahnya seperti apa? Seperti air hujan membasahi tumbuh-tumbuhan, lalu tumbuh-tumbuhan itu tumbuh bagus berkembang dan hijau. Lalu setelah itu layu. Lalu setelah itu menguning daunnya. Lalu setelah itu mati. Jadi si pepohonan yang tersiram air hujan tumbuh subur. Sampai puncak masa suburnya. Berdaun hijau, berbunga, berbuah. Setelah itu apa? Mulailah daunnya menguning. Setelah menguning, berguguranlah, lalu matilah tanaman tersebut. Singkat ya, ringkas. Hanya tumbuh, berdaun, berbunga, berbuah, layu, menguning dan mati. Hanya segitu. Itulah kehidupan. Sedangkan di akhirat ada dua hal, ada azab yang sangat dahsyat atau ampunan dari Allah dan keriduannya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ini ayat pertama yang menjelaskan rendahnya nilai dunia. Makanya jangan terlalu diminati. Kedua, Lihat Al-Kahfi ayat 45-46 Allah berfirman Wadrib lahum masalal hayati dunya Kama in angzalnahu minas sama Fakhtalata bihi nabatul arad Faasbaha hashima tadruhu riyah Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairu amala. Kata Allah, berikan perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan di alam dunia ini. Yaitu tak ubahnya seperti air yang turun dari langit. Air itu lalu diserap oleh tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Tumbuhlah tumbuh-tumbuhan itu fasbaha hashima. Lalu layulah tumbuhan itu terus apa tadruhur ya berguguranlah daun-daunnya ditebak angin. Ditebak tadi apa? Ditiup angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itulah dunia. Ringkas, singkat ya. Terus di ayat berikutnya Allah menyatakan harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia sedangkan keabadian amal soleh lebih baik di sisi Allah pahalanya dan lebih baik juga pengharapannya kalau dunia tidak bisa diharapkan makna tidak bisa diharapkan tidak bisa dinikmati dalam jangka waktu yang berkepanjangan hartanya banyak, umpamanya triliunan, usia kita cuma 60 maksimal 70 80 tahun, sudah selesai. Kalau toh usia kita panjang sampai 100 tahun, bisakah di usia di atas 70 tahun harta itu masih bisa dinikmati? Enggak. Mau makan yang enak-enak, sudah kolesterolnya tinggi, tensi darahnya tinggi, kadar gulanya tinggi, asam uratnya juga tinggi, serba tinggi, ya. Makan apapun beresiko, ya enggak? Makan umpama yang enak-enak seperti daging kambing. Uh, kolesterolnya tinggi, lemaknya tinggi, begitu am baru sahuap, baru nelen udah merengkel. Ada durian si montong. Uh, harumnya luar biasa. Ya. Baru menciumnya aja udah ngiler. Kemudian makan. Kemudian baru sagegel, langsung darah tingginya naik clear. Tahu itu beresiko nahan diri ya. Tidak mau lagi makan yang enak-enak kayak begitu. Tensinya yang tinggi itu mengakibatkan Jangan terlalu banyak yang bergaram, yang asin-asin. Jadi sayur bening aja. Yang dia makan nggak enak, nggak nikmat. Apakah orang yang sudah sepuh di atas 70 tahun kalau tidur itu nyenyak? Nggak. pertama susah tidur, yang kedua begitu tidur mudah terbangun kan susah bangun, susah lagi tidur. Ngantuk mah ada, ngantuk tapi terep perem Pusing ke kepala, ya. Mau jalan-jalan, baru kena angin sedikit sudah batuk dan bersin-bersin. Untuk apa harta yang banyak seperti itu coba? Nggak ternikmati lagi. Itu harta itu begitu semu. Allah kemudian membandingkan wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairu amala. Sedangkan keabadian amal soleh jauh lebih baik di sisi Allah balasannya ataupun jauh lebih baik pengharapannya keabadian amal soleh di akhirat itu nggak ada habisnya nggak ada akhirnya ganjaran kenikmatan dari Allah ternikmati secara abadi ayat yang kedua dunia itu sebentar dan sedikit makanya jangan terlalu dinikmati eh diminati gitu ya Jangan terlalu bersikap tamak menghabiskan seluruh waktu dan potensi kita sekedar mengejar harta harta itu sebentar fana akan hilang dari diri kita bahkan kalau toh harta itu bertahan lama kitanya yang keburu mati kalau kitanya masih agak lama usianya, kemampuan kita menikmati harta itu yang sudah hilang terlebih dahulu ya. Ayat ketiga. Terdapat dalam surah Yunus 24. Allah berfirman, "Innama mathalul hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama'." فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها آه، وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا ka'allam tagna bil amas kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun Sesungguhnya kehidupan ah, permisalan kehidupan dunia itu seperti air yang jatuh dari langit lalu diserap oleh tumbuh-tumbuhan di muka bumi Tumbuh-tumbuhan itu dimakan oleh manusia dan juga binatang-binatang sehingga ketika bumi ini sudah sampai pada puncak perhiasannya. Maknanya bumi itu indah karena hijaunya pohon-pohonan itu. Terhiasi oleh pohonan. Kadang pohon-pohon itu selain hijau juga berbunga. Wadhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha dan para penduduk bumi itu menyangka bahwa mereka mampu menikmati semuanya itu maka datanglah perintah kami baik malam ataupun siang maka kami jadikan seolah-olah seluruh tanaman itu sudah ditanam, sudah dipangkas, tidak pernah ditanam sebelumnya. Seolah-olah begitu. Dengan cara apa? Diberi bencana. Banjir ke, longsor ke, gempa ke, habis musnah hasil tanam-tanaman manusia. Demikianlah kami rinci, kami jelaskan ayat-ayat kami bagi orang-orang yang mau berfikir. Jadi kehidupan dunia itu hanyalah sebentar. Allah pun menjelaskan bahwa kesenangan dunia hanya sedikit, sedangkan kesenangan akhirat abadi. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 77, "Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa. Katakanlah oleh Muhai Muhammad, kesenangan dunia itu sangat sedikit, sedangkan akhirat jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi sekalipun demikian, anehnya mayoritas manusia bahkan mungkin termasuk kita ya, lebih memprioritaskan kehidupan dunia dibanding akhirat walaupun akhirat diketahui lebih baik dan lebih abadi. Allah berfirman dalam surah Al-A'la ayat 17 ayat 16 dan 17 bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan di dunia Sedangkan akhirat jauh lebih baik dan lebih abadi Allah pun mencela orang yang punya minat besar kepada dunia Kata Allah Wa farihu bil hayati dunya Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mataa. Kata Allah, mereka berbangga dengan kehidupan dunia. Padahal tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali hanya kesenangan yang super super super sedikit. Yuridu aturiduna arada dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian lebih menginginkan kehidupan dunia sedangkan Allah lebih menginginkan kehidupan akhirat bagi kalian. Nih contoh nih Kisah Korun. Korun sejaman dengan Nabi siapa? Nabi Musa Sejaman dengan Raja siapa? Fir'aun Korun berkata Fakharaja ala qawmihi fi zinati Qala alladhina yuriduna al-hayata dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladhu haddin azim. Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila saliha wa la illa sabirun. Keluarlah si Karun ini ke tengah kaumnya dengan mengenakan perhiasan megah yang dimilikinya. Gak semua dipakai karena gak akan muat. Karena kunci gudang kekayaannya aja itu bi, harus diangkat oleh belasan orang yang kuat. Itu kuncinya. Kunci gudangnya. Bayangkan isi gudangnya. Perhiasannya dia pakai keluar menemani eh, menemui manusia dengan mengenakan perhiasan seperti itu. Bereaksilah orang. Ada dua reaksi yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an ini, berkatalah orang-orang yang menginginkan harta dunia. Tapi mereka nggak punya. Mereka miskin tapi tamak terhadap dunia. Mereka berkata, "Waduh, celaka kita." Seandainya kita memiliki harta seperti yang dimiliki oleh Karun, kapan ya kita seperti dia? Gitu ya. Dia ini orang yang punya harta yang melimpah. Kabita tuh. Punya minat tuh. Zuhud enggak? Enggak. Melihat si Karun dengan kemewahannya Uh banyak orang kabita. Padahal, padahal ya apa yang dialami si Karun dibanding orang miskin zaman sekarang masih enakan keneh orang miskin zaman sekarang. Si Karun mah ketika musim panas belum ada AC waktu itu paling digeberan. Digeberan itu di dihihidan, dikipas-kipasin ya Iya, kalau udaranya dingin, kalau udaranya panas dikipas-kipasin malah tambah terasa panas. Ada nggak di sini yang pernah haji atau umroh di musim panas? Kalau ada pasti dia bisa merasakan. Begitu angin bertiup, kalau di walaupun panas, angin bertiup terasa apa? Segar. Di sana mah angin bertiup teh panas, hebat tuh karena karena karena wajah orang tuh sampai nggak bisa nafas, tahan nafas dulu. Harus ditutup agar bisa nafas. Panasnya dari atas iya karena ada matahari. Dari bawah udara itu menguap dari dalam tanah. Uap udara yang menguap karena saking panasnya itu naik ke atas kehirup dan ngaheab. Apa ngaheab tuh ya? menghab ke wajah kita. Ada yang tahu bahasa Indonesia ngehab? Ngehembus ke wajah kita. Dari bawah panas, dari atas panas. Kalau menjelang maghrib, matahari kan sudah hampir apa? Hampir tenggelam. Dari atas berkurang panasnya, dari bawah uap hawa panas berhamburan ke atas. Panas dari bawahnya. Ambil kipas di begini-begini, uh tambah panas. Makanya di musim panas orang-orang di sono jarang keluar tapi di dalam seger. Ada apa? Ada AC. Hatta orang termiskin di rumahnya ada AC. Korun jauh itu. Nggak bisa menikmati AC seperti di zaman kita ya. Keluarlah Karun dengan perhiasannya. Berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, "Uh, kapan ya kita sekaya dia?" Dia benar-benar kaya. Ini reaksi pertama. Berkatalah orang-orang yang sudah diberi ilmu, eh, orang yang tahu karena ilmunya mengatakan wailakum celaka kamu. Thawabullahi khairun liman amana wa amila soliha. Pahala dari Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Apa yang dialami oleh si si Qarun itu bukan sebuah keuntungan itu. Tapi sesuatu yang seolah-olah menyimpan bom waktu, tinggal menunggu meledak. Selama belum meledak mah enjoy, pas belum udah hancur semuanya. Ibarat orang yang punya gaji cuma 5 juta ingin mobil mewah. Akhirnya apa? Akhirnya dia kredit. DP-nya Uh, kelihatan apa? Senang dia. Nyetir mobil mewah banget. Padahal belum lunas. Setiap bulan dia mikir. Gimana bayar cicilan bulan ini? Sebulan gak kebayar. Dua bulan mulai diteleponin. Tiga bulan mulai dikejar-kejar. Debt collector. Tinggal nunggu disita aja itu mah. Ya. Ibarat begitu. Kebanggaannya itu semu. Nanti akan ada pertanggungjawaban dari kredit yang harus ya dari kredit yang dia ambil nanti bisa dikejar terus bahkan disita tak mustahil dipidana. Nah, si Karun dengan hartanya sementara dia berbangga dengan hartanya, hartanya kelak akan menjadi beban dia di akhirat. Diminta tuh pertanggungjawabannya ya. Dan itu yang menyebabkan dia akan lebih babak belur di akhiratnya karena hartanya. Makanya berkatalah orang-orang yang berilmu celaka kalian. Pahala dari Allah lebih baik bagi orang beriman dan beramal soleh. Tapi kata Allah, wala yulaqqaha illa sabirun. Tidak akan mampu meraih kebaikan tersebut kecuali orang-orang yang sabar. Orang yang sabar tidak akan tergiur oleh gemerlapnya harta dunia yang dimiliki oleh orang lain. Orang yang sabar tidak akan punya minat untuk itu. Sama dengan kita. Kita bisa nggak memaksakan diri punya mobil? Bisa. Pinjam aja uang 20 juta. Udah pakai DP gitu ya. Dapat mobil baru tuh weteh gitu ya. Ah, kenapa kita tidak memaksakan diri begitu? Tahu resikonya. Paling sebulan dua bulan nanti disita. Semuanya habis. Kita nggak mau seperti itu. Itu orang yang tahu ilmunya dan orang yang sabar. Saya mah daripada memakai mobil hasil kreditan, mending pakai angkot. Gak punya beban apa-apa. Begitu naik angkot bebas nggak bisa merem, bisa tidur, bisa chatting, bisa buka-buka, bisa browsing, bisa apa-apa. Tinggal kiri cuma 2000 ya. 2000, 3000. Bisa 1000 juga kalau 100 meter sambil lari. <laughs> Tapi kalau umpamanya yang punya mobil, wow kayak megah. Padahal stres, aduh setoran bulan ini dari mana ya. Dua bulan lagi ini pasti disita tuh. Itu risiko di dunia, di akhirat jauh lebih dahsyat lagi. Allah pun mencela orang yang mencintai dunia dan lebih mengutamakan dunia dibanding akhirat. Dalam surah Al-Qiyamah 20 dan 21 Allah berfirman, "Kalla bal tuhib tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kata Allah, tidak. Bahkan kalian lebih mencintai ajilah. Ajilah ini dunia. Disebut ajilah yang artinya segera karena dunia ini segera langsung kita dinamati dan segera juga hilang dan musnah watadarunal akhirah dan kalian meninggalkan, melalaikan, mengabaikan akhirat. Teguran dari Allah. Teguran ini mengandung unsur celaan. Kok kalian gitu sih? Lebih mengejar dunia dan mengabaikan akhirat. Para dunia pasti musnah, akhirat pasti abadi. Dunia pasti ditinggalkan, akhirat pasti dialami. Tapi kenapa kalian lebih memilih dunia? Dalam ayat yang lain surah Ibrahim ayat yang ketiga Allah berfirman Alladzina yastahibbuna al-hayata dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalim ba'id Orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia dibanding akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan mencari-cari kesalahan. Mencari-cari jalan yang salah dan keliru. Merekalah orang yang sedang berada di dalam kesesatan yang sangat jauh. Dalam surah An-Nazi'at 37 sampai 39 Allah berfirman, "Fa man wa asarul hayatid dunya fa innal jahima hiyal ma'wa Adapun orang yang togo, yang togo itu yang melewati batas, yang sesat. Wa asarul hayatad dunya dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Fa'inal jannah ma'wa maka neraka jahimlah tempat kembali dia. Ini ancaman dari Allah. Bagi orang yang apa? Orang yang lebih mengutamakan dunia. Ya. Dikasih enggak oleh Allah Azza wa Jalla? Kadang dikasih. Apa yang mereka kejar di dunia kadang oleh Allah dikasih. Tidak dirugikan sedikit pun, tapi di akhirat enggak dapat apa-apa kecuali azab, kecuali siksa. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha" nuwaffa ilai nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun Ulaikal alladziina laisa lahum fil akhirati illa nar Kata Allah siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya kami akan berikan kepada mereka, kami akan balas bagi mereka amal-amal mereka di dunia dan mereka sedikit pun tidak dirugikan di dalamnya. Di dunia dikasih kadang. Tapi merekalah orang-orang yang tidak akan memperoleh bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Dan ayat-ayat yang semisal itu sangat banyak yang menjelaskan hinanya dunia rendahnya dunia dan agungnya akhirat. Karena dunia hina, rendah dan sedikit tidak layak diminati. Tidak layak kita tergiur. Tidak layak untuk dikejar, tidak layak untuk mengorbankan apapun yang berharga dari diri kita untuk mengejar sesuatu yang fana yang pasti akan ditinggalkan. Apalagi dengan mengabaikan negeri akhirat yang sangat mahal. Itulah beberapa ayat yang berkaitan dengan zuhud dan ternyata ayat yang dibawakan adalah ayat tentang hinanya dunia. Karena memang zuhud maknanya adalah tidak memiliki minat terhadap dunia ini. Adapun hadis yang menjelaskan celaan terhadap dunia dan hinanya dunia di sisi Allah sangat banyak. Di antaranya hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kata Abdullah marra eh, kata Jabir marra Ra'anna Rasul selesai marra bisuk dakhilan fi ba'dil aliyah. Wan nasu kanafatsu, fathu. Famarra bijada'in usukin mayyitin fatanawalahu fa'akhadha bi'udhunihi thumma qala ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bih. Qal atuhibbuna annahu lakum? Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fi li'annahu usq fa kaifa wa huwa mayyit. Faqal fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadha 'alaikum. Kata Jabir, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah pasar. Beliau masuk ke salah satu di antara gang di pasar itu. Pasar ini jangan dibayangkan pasar tradisional di kita yang becek kalau hujan ya. Kalau di sana enggak, kering. Orang-orang pun mengiringinya. Di tengah jalan beliau menemukan seekor bangkai anak kambing yang daun telinganya sudah putus. Oleh beliau diambil lalu digiwing-giwing. Si daun telinganya itu dijiwir, digiwing-giwing. Digiwing-giwing itu di begini. Di apa? Bahasa Indonesia digiwing-giwing. Ada gitu bahasa Indonesia digiwing-giwing? Kalau dijiwir apa? Dijewer. Ya diginilah. Lalu beliau berkata, Adakah di antara kalian yang mau membeli ini dengan harga harga satu dirham? Kalau dirupiahkan satu dirham zaman sekarang itu kira-kira kalau kita beli 70 ribu, kalau kita jual 60 ribu. Selisih 10 ribu antara nilai jual dengan nilai beli. Rupiah. dia tujuh 70 ribu rupiah, 70 ribu rupiah. Para sahabat menjawab, kami tidak mau. Apa yang bisa kami lakukan dengan ini? Dimakan gak bisa karena haram. Ya, gak mau membeli walaupun satu dirham murah itu. Kata Nabi Selesam, mau gak ada nggak di antara kamu yang mau menerima ini gratis deh diobrah kalau begitu, dikasih tanpa harus beli. Para sahabat menjawab demi Allah, bila anak kambing ini hidup dia punya aib, apalagi dia sudah mati. Ya punya aib, cacat, ya sudah mati, nggak ada nilainya. Cuma nambah kerjaan saja harus menguburkannya. Jadi nggak ada orang yang memperebutkan bangkai anak kambing tadi. Karena nggak ada harganya. Apa kata Nabi saw? alaihi Demi Allah, sesungguhnya dunia ini lebih hina dalam pandangan Allah dibanding anak kambing yang sudah jadi bangkai ini menurut pandangan kalian. Para sahabat tadi memandang anak bangkai tadi hina, dikasih pun nggak mau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia lebih hina lagi di dalam pandangan Allah dibanding hinanya bangkai anak kambing ini menurut pandangan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang nilai dunia yang begitu hina dan rendah dalam pandangan Allah Azza wa Jalla lebih hina daripada bangkai anak kambing. Ini yang pertama. Ini berkaitan dengan zuhud. Tahu hinanya dunia, orang nggak akan lagi tergiur dengan kemewahan dunia. Kedua dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dia berkata, Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laukanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma kafiran minha syurbatama." Tuh bayangkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Seandainya dunia ada harganya di sisi Allah, walaupun senilai sehelai sayap seekor nyamuk." Sayap seekor nyamuk menurut kita ada nilai nggak? Nggak ada. Dengan nyamuknya satu satu karung sekalian nggak ada nilainya. Ini cuma sehelai sayapnya. Tapi lumayanlah. Seandainya dunia ini ada harganya di sisi Allah walaupun harganya itu nilainya sebanding dengan sehelainya sayap seekor nyamuk, Niscaya Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk. Karena kafirnya mereka, kedurhakaan mereka, oleh Allah nggak akan diminum walaupun nggak akan dikasih minum walaupun setetes air biar kehausan tuh. Apalagi makanan, apalagi pangkat, apalagi jabatan, apalagi kesenangan, nggak nggak akan Allah kasih. Kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah. Tapi karena nggak ada nilainya, maka dunia beserta isinya Allah berikan kepada orang kafir dengan jumlah yang banyak. Ada nggak orang kafir yang kaya di dunia ini? Rata-rata kaya. Ada nggak orang kafir yang berkuasa? Banyak tuh. Di Indonesia ada nggak orang kafir yang berkuasa? Ada. Saking kuasanya sejahat apapun nggak bisa dihukum itu orang. saking apa nggak ada nilainya Allah berikan tuh jabatan itu. Kampanye kemana-mana nggak ada yang dengar, nggak ada yang nyambut, tapi bakal menang tuh. Bayangkan <laughs> Allah kasih itu nggak tahu gimana bisa menang tuh, ya. Gak tahu kenapa suaranya <laughs> bisa banyak Padahal ketika Kampanyenya gak ada yang nyambut satupun Yang nolak ada gak? Banyak Tapi bakal menang coba lihat Gimana rasanya uh, caranya menang? Ah, gampang lah itu Maya. Permainan dunia ini dunia. Allah kasih itu. Ini bukan doa ya. Amit-amit bukan doa nih. Doa masih ngeleh <laughs> secara telak. Tapi permainan politik. Hadis tersebut sahih diriwayatkan Imam At-Tirmizi. Kata Imam At-Tirmizi, "Hadza hadisun sahihun gharibun min hajal min hadzal wajh." Dalam hadis lain, kalau kita ingin tahu senilai apa dunia dan bagaimana perbandingannya dengan akhirat, lihat hadis ini. Wallahi madunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yami falyandur bima yarji. Demi Allah, Tidaklah nilai dunia ini dibanding akhirat Kecuali tidaklah perbandingan dunia ini dibanding akhirat Kecuali seperti apabila salah seorang di antara kalian mencelupkan telunjuknya ke lautan Celup, angkat lagi Ada air nggak yang menempel di telunjuk? ada terus si air itu bakal apa menetes lagi kembali ke lautan kata Nabi Solusam perhatikan satu tetes air yang menetes kembali ke lautan itulah dunia sedangkan lautan samudra yang maha luas itulah akhirat dunia dibanding akhirat ibarat satu tetes dibanding samudra yang sangat luas. Banyak mana? Banyak dunia, banyak akhirat. Ya banyak akhirat. Nikmatnya nikmat dunia, nikmat akhirat. Nikmat akhirat, nikmat dunia yang satu tetes dibagi-bagi ke triliunan makhluk. Bahkan lebih dari triliunan. Kan makhluk bukan hanya manusia. Manusia aja mungkin dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat triliunan ada ada ya mungkin. Belum binatang, belum jin, belum malaikat, belum tumbuhan. Itu terbagi semuanya merasakan kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan dengan caranya masing-masing, dengan keadaannya masing-masing. Itu kebahagiaan merupakan sebagian kecil dari satu tetes air kenikmatan dunia. Kenikmatan di akhirat seluas samudra, bayangkan. Banyak mana makhluk di dunia dengan penghuni surga nanti. Banyak mana? Banyak penghuni dunia, penghuni dunia mah ada manusia, ada jin, ada malaikat, ada binatang dan susah. Sedangkan yang ke surga pasti hanya manusia dan jin, tidak ada binatang yang ke surga dan jumlah manusia dan jin yang masuk ke surga sangat sedikit dibanding jumlah seluruh manusia yang pernah hidup di alam dunia. Ya jumlahnya sedikit tapi kenikmatannya super banyak, kebahagiaannya banyak banget itu ya. Sehingga manusia terakhir yang masuk ke dalam surga, yang paling rendah tingkatan di surganya, itu sampai nggak percaya Allah memberikan seperti itu. Nabi SAW menyatakan, aku benar-benar tahu orang yang paling akhir masuk surganya di kalangan umatku. Itu orang muslim yang paling gede dosanya tuh. Paling sedikit kebaikannya tuh. Jadi dia paling lama dalam nerakanya dulu. Tapi akhirnya lunas juga itu dosanya oleh siksanya. Sudah gosong tuh. Diangkat, dimasukkan ke dalam nahrul hayat. Sungai kehidupan utuh lagi, kembali lagi Lalu kata Allah, masuklah kamu ke dalam surga. Orang itu menemukan kapling di surga semua sudah penuh. Tidak ada lagi. Lalu ya Allah tidak ada lagi tempat untukku di dalam surga. Kata Allah, maukah aku berikan kepadamu istana di surga sebanding dengan istana termegah yang pernah ada di alam dunia. Pernah lihat istana termegah? Kita belum. Belum pernah melihat. Saya juga belum, nggak tahu kayak gimana. Dan termegah yang ada sekarang belum tentu termegah yang ada di dunia. Mungkin nanti pada zaman-zaman yang akan datang akan ada yang jauh lebih megah lagi, lebih mewah lagi ya. Mau nggak aku berikan istana termegah yang ada di alam dunia yang pernah ada di alam dunia? Kata orang itu latas tahzibi ya Rabbi. Jangan bercanda begitu kepada aku ya Allah. Masa orang sudurhaka aku diberi isyarat termegah begitu ya? Kata Allah, bagimu akan aku berikan dua kali lipat, tiga kali lipat, empat kali lipat, sampai sepuluh kali lipat. Raditu ya Rabbi. Aku ridho sudah-sudah ya Allah, aku ridho banget. Bayangkan. Sepuluh kali lipat sudah dikat oleh orang itu merasa itu pun jauh lebih cukup bagi dia ya. Itu adalah disebut adana manzilatin fil jannah. Tingkatan yang paling rendah di surganya kayak begitu tuh. Paling durhakanya itu. Tapi kemudian akhirnya masuk surga setelah digodok dulu dalam neraka. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim menjelaskan demikian. Bayangkan kalau orang yang tingkatan di surganya lebih Tinggi apalagi yang paling tinggi wah nggak kebayang ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang bagaimana indah dan nikmatnya surga, beliau bersabda bahwa Allah berfirman, "A'dadtu li ibadiyas solihin ma la ainun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatar ala qalbil bashar." Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Tidak pernah terbayangkan indahnya dan nikmatnya di dalam surga. Enggak, enggak mampu indera yang ada pada diri kita menjangkau. Termasuk bayangan, hayalan kita di dunia itu kan bisa menjangkau segala sesuatu kan. Tapi Hayalan kita tidak mampu membayangkan indahnya surga. Sehebat, seindah apapun bayangan kita tentang surga, kenyataan surga yang sebenarnya jauh dah lebih indah daripada bayangan kita. Bayangkan seperti itu, ya. Itulah akhirat dibanding dunia. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, Maudhi'u sautin sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Wala ghadawatun fi sabilillah au rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Sejengkal tanah atau satu pijakan kaki kalian di surga itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan berjalan satu langkah di jalan Allah atau melakukan perjalanan di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan isinya. Maknanya balasan atas langkah-langkah itu, pahala atas langkah-langkah itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam hadis sahih Muslim yang lain Nabi menyatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin tapi surga bagi orang kafir. Apa maknanya? Banyak penafsiran di kalangan para ulama. Salah satunya adalah sesenang-senang orang mukmin di dunia dibanding kemewahan akhirat dunia ini ibarat penjara bagi dia. Karena nanti di akhirat tuh wah kenikmatannya nggak ter nggak terhingga. Dan yang dimaksud Surga bagi orang kafir maknanya adalah semiskin-miskin, sesengsara-sengsara orang kafir di dunia, tapi dibanding azab Allah di akhirat bagi dia, kehidupan orang kafir itu ibarat surga bagi dia. Jauh lebih lebih menyenangkan dibanding akhirat. Ini ada kisah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Imam Ibnu Hajar itu qadi, hakim agung, pejabat tinggi, beliau kaya raya. Pakai pakaian yang bagus dan mewah. nah itu boleh seperti yang sudah kita jelaskan pada waktu membahas Bulughul Maram di, di, di Cipaganti ya. Pergi kemanapun selalu memakai kendaraan termewah pada zaman itu. Bukan sedan. Sekarang disebutnya delman. Kereta kuda. Kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas nggak kepanasan karena ada ada apanya? Penutupnya. Suatu saat Imam Ibnu Hajar yang kaya, pejabat tinggi dihormati gitu ya, sedang bepergian dengan kereta kudanya berpapasan dengan orang Yahudi. Dicegat oleh orang Yahudi. Ditanya, wahai Tuan Hakim, Nabi Yukum Nabi kalian pernah berkata. Kalau perkataan Nabi disebut apa? Hadis. Ini walaupun Yahudi hafal hadis. Kita yang muslim belum tentu tahu hadis ini. Nabi Yukum Nabi kalian pernah berkata, Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mumin, tapi surga bagi orang kafir. Hafal hari Senin. Antum ada yang hafal hari sini? Enggak ada. Kalah sama <laughs> Yahudi tadi ya. Tapi coba lihat keadaan kita. Anda yang kata Anda orang mukmin hidup ibarat di surga, senang, dihormati gitu kan. Saya yang kata Anda orang kafir hidup ibarat di penjara, miskin, sudah kafir miskin lagi. Liek eueuh ragap. Liek eueuh ragap. Di sini enggak ada orang Sunda. Liek eueuh ragap taya. Artinya enggak punya apa-apa ya. Liek dengan liek lain. Enggak punya apa-apa. Kafir miskin lagi. Lihat. Saya yang kata Anda orang kafir, hidup bagikan di penjara, susah, sengsara. Anda yang kata Anda orang mumin hidup ibarat di surga, uang banyak, dihormat di mana-mana, kok terbalik dengan hadis? Terbalik dengan ucapan nabimu yang menyatakan dunia ini penjara bagi orang mukmin tapi surga bagi orang kafir. Gimana tuh? Kalau kita yang ditanya begitu bingung jawabnya ya. Bisa-bisa kita mentaifkan hadis itu dhaif. Padahal hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dalam Kitab Zuhud. Untung yang ditanya ulama. Cerdas dan pintar, enggak ada ulama yang bego. Kalau bodoh mah akan jadi ulama. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Beliau menjawab amma kauni. Adapun aku ya fima ana fihi dengan seluruh kesenangan, kemewahan, kenikmatan yang aku miliki, ya, dibanding kenikmatan surga kelak, maka apa yang aku miliki ini ibarat di penjara, nggak ada apa-apanya dibanding di surga. Wa amma anta fima anta fihi. Adapun kamu dengan kesengsaraan kemiskinan, kesedihan, penderitaan yang kamu alami di alam dunia ini tapi dibanding kesengsaraan akhirat kamu ini sekarang hidup ibarat di surga loh. Di akhirat mah babak belur. Gitu maknanya. Mendengar jawaban itu yang tadinya mau memojokkan Imam Ibnu Hajar dengan hadis membenturkan hadis dengan realita malah dapat hidayah lalu mengucapkan dua kalimat syahadat masuk Islam hanya karena bertanya tentang makna suatu hadis inilah hadis-hadis tentang zuhud kita akan cukupkan sampai di sini saja dulu Nanti ucapan para sahabat dan para ulama tentang zuhud dan penjelasan lebih rinci tentang zuhud akan kita teruskan di hari Kamis yang akan datang. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Sudah jangan ada lagi yang bertanya karena kertas pertanyaan yang sudah masuk terlalu banyak sedangkan waktu terbatas ya. Duh ini surat lagi. Males. Bagaimana kita bisa tahu kita menjadi penyebab orang terkena ain? Apakah berdosa sebagai penyebab orang terkena ain? Ain ini madarat apa maslahat? Madarat. Setiap orang yang menjadi penyebab timbulnya madarat, iya. Dia ikut menyumbang saham dosanya, ya. Bagaimana taunya? Mungkin kita tidak sadar, tapi ada tapinya. Ain itu karena pelanggaran yang kita lakukan. Mungkin kalau ini ahwat membuka aurat sehingga menimbulkan madarat kepada lelaki yang melihatnya. Si ahwat gak sadar bahwa apa yang dia lakukan menjadi penyebab terjerumusnya akhwat eh, ikhwan ke dalam dosa. Ustaz bagaimana cara menjaga zuhud menjelang pernikahan? Mau menikah mau tidak sama zuhud itu tadi ya. Jangan loba, tamak, serakah, rakus kepada dunia. Mau nikah mau tidak. Bagaimana hukum mengupload foto Video orang atau ceramah dengan tujuan untuk berdakwah Kalau foto nggak ada nilai dakwahnya Foto apa? Foto ustaz lagi ceramah gitu nggak ada nilai dakwahnya Kalau video yang isinya ceramah ya ada nilai dakwahnya ya Tapi kalau foto tidak Kecuali nah, kalau foto ini berisi bukan orang Tapi eh, informasi kegiatan dakwah. Ikutilah tablik akbar, hari anu di anu. Itu kadang berupa foto juga kan? Boleh ya, tapi nggak ada gambar orangnya. Memberikan informasi yang baik boleh. Bagaimana seharusnya sikap seorang anak jika ibu dekat dengan pria lain, qadarullah ayah saya sudah meninggal. Ya bagus, siapa tahu jodoh jadi ayah tiri. Selama cara pendekatannya, pendekatannya tidak ada yang melanggar syariat. Umpah dekatnya itu umpamanya melalui e, komunikasi lewat media sosial yang isinya tidak ada unsur-unsur yang terlarang. Umpamanya Ukti sudah sendiri lagi kan? Iya, saya juga sama. Dan saya ingin menikah. Hasil istihar saya Ukti gitu. Coba tolong istiharah lagi. Dia bilang, saya sudah lebih dahulu istiharah dan menunggu dilamar. Oh, udah langsung. Support saja karena ibu juga butuh pendamping lagi. Apakah di akhir akhirat anak tersebut akan bertemu ayah kandung atau bertemu dengan suami ibu yang terakhir? Kalau ayahnya ke surga, si anaknya ke surga, iya insya Allah bisa bertemu ya. Gak akan ada kecemburuan lagi. Nanti gak perlu lapor di surga, ya tuh mamah nikah lagi tuh. Gak perlu <laughs> lagi ya. Bagaimana dengan orang yang punya cita-cita di dunia lalu dia bekerja keras untuk mendapatkannya. Misal ingin jadi dokter, insinyur, apakah cita-cita tersebut tercela? Tergantung. Kalau cita-citanya tersebut nanti akan didedikasikan untuk kemaslahatan umat, tidak tercela. Umpamanya belajar tentang teknologi komunikasi. Dia niatkan nanti akan dikhidmatkan, dipakai untuk kemaslahatan umat, untuk menerjunkan diri ke dalam dunia dakwah, umpamanya menjadi apa namanya teknisi bagi eh, radio, TV dakwah dan seterusnya. Itu bagus. Yang tercela adalah murni untuk kepentingan duniawi sampai mengabaikan akhirat. Ketika kuliah sibuknya kuliah menyebabkan dia nggak pernah hadir ke pengajian, nggak pernah baca Al-Quran, atau sangat lalai dalam melakukan sholat berjamaah lima waktu di masjid bersama imam. Nah itu yang tercela. Dan setelah lulusnya dia hanya murni kerja untuk dunia. Itu tercela ya. Jadi sampai di mana pemanfaatan dari ilmu kita dan sejauh mana kuliah atau ilmu tersebut melalaikan kita dari akhirat, dari melaksanakan syariat, maka disanalah nilai ketercelaan cita-cita dunia kita. Jikalau kita ingin zuhud karena harta kita dengan membeli buku-buku Islam untuk membantu belajar Islam apakah masuk zuhud uh, itu bagus apakah ada kaitannya dengan zuhud tadi sudah disebutkan zuhud itu tidak adanya minat keserakahan ketamakan kerakusan terhadap dunia ada harta dia pakai harta itu untuk memberikan keuntungan kepada dia di akhirat keluar zakatnya, infaknya, sodakohnya, bantuannya kepada kemaslahatan umum. Termasuk umpamanya bagi-bagi beli buku-buku yang bagus dibagi secara gratis. Itu bagus. Pemanfaatan untuk kepentingan akhirat dia. Jikalau kita diberi kepercayaan atau jabatan atau harta dan kita ingin zuhud dan kita tidak menerimanya, terus kita disangka sombong, terus saya harus bagaimana? Jangan abai, eh, jangan pedulikan penilaian orang terhadap kita. Karena apa yang kita lakukan hanya untuk dinilai oleh oleh Allah Azza wa Jalla, bukan untuk dinilai oleh orang. Orang mau menilai kita sombong atau tidak, nggak peduli. Selama kitanya tidak sombong, selama kitanya tidak ada rasa angkuh dan kebanggaan atas sikap kita ya jangan pedulikan penilaian orang selama kita benar Boleh nggak kita merasa lebih baik dari orang lain seperti orang kaya namun banyak maksiat? Apakah bisa melunturkan sikap tawadu kita? Kalau orang kaya banyak maksiat tidak lebih baik. Ingat, Kebaikan seorang bukan dilihat karena banyaknya harta, tapi karena ketakwaan. Boleh nggak seumpamanya kita tahajud tiap malam, saum Senin Kamis, baca Quran sehari sejuz, setiap kajian kita selalu datang, selalu datang lalu merasa lebih baik dari orang yang tidak tahajud. Merasa lebih baik dari orang yang tidak saum. Merasa lebih baik daripada orang yang bermaksiat tidak boleh. Kenapa? Karena pertama, orang yang melakukan kebaikan dia berada dalam posisi yang cukup berisiko. Kenapa berisiko? Digoda oleh setan untuk ria atau sum'ah, untuk bangga. Makanya para ulama menyatakan seperti yang pernah saya ungkap, ya, bahwa Orang yang terjerumus ke dalam maksiat lalu menangis tobat jauh lebih baik daripada orang yang bertahajud tapi ria dengan tahajudnya. Orang yang melakukan dosa kemudian menyesal atas dosanya jauh lebih baik daripada orang yang beramal soleh lalu bangga dengan amal solehnya. Kebanggaan dengan amal soleh dan kesombongan dengan ibadahnya adalah kemaksiatan. Sedangkan orang yang menyesal dengan dosa-dosanya adalah amal soleh. Karena tobat adalah merupakan amal soleh. Oleh karena itu, belum tentu orang yang rajin tahajudnya dalam panah Allah lebih baik daripada orang yang tidak tahajud. Orang yang tidur semalaman lalu dia menyesal tidak bangun malam untuk tahajud lebih baik daripada orang yang bangun tahajud lalu esoknya dia informasikan, "Aduh, tadi malam saya tahajud luar biasa." Sampai-sampai khusyuknya itu lain loh. Dia buat status, "Nikmatnya tahajud malam ini lain dari biasanya." Itu terhapus itu amalnya, ya. Jadi sehebat apapun kita dalam melakukan kebaikan dan amal soleh, belum tentu itu menyelamatkan kita dari azab bila ada kebanggaan dan rasa sombong serta ria di dalam amal soleh ini. Berupayalah untuk selalu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tentang hadis yang menceritakan bahwa kambing adalah salah satu hewan di surga? Hadis yang mana? Uh, <coughs> kalau Ikhwan dan Ahwat, terutama Ahwat, kalau Ikhwan mungkin enggak. Kecuali Ikhwan yang sholat Jumat di selat cau. Kita sedang membahas tentang sebab surga dan pernah kita pernah kita bahas di surga ada hewan tunggangan. Tapi hewan tunggangan itu adalah makhluk surga yang belum pernah hidup di dunia. Artinya si kambing itu atau hewan tersebut bukanlah hewan yang pernah hidup di dunia lalu masuk ke dalam surga. Enggak, enggak begitu ya. Itu maknanya wallahu a'lam. Dunia hanya sebentar. Amal-amal apa saja yang utama selama di dunia dan pahala langgang dan terus mengalir walau sudah mati. Banyak. Pertama amal jariah. Amal jariah amal yang mengalir terus pahala. Seperti kita infak sodakoh terhadap sesuatu yang pemanfaatannya permanen. Bangun masjid. Kita sudah mati masjidnya masih berdiri dan dipakai sholat. Bangun pesantren, bangun madrasah, ya, membuat MCK umum. Kita sudah mati, MCK umumnya masih dipakai. Kita umpamanya, nah seperti sekarang ada radio. Kita nyumbang peralatan untuk radio yang pemanfaatannya lama walaupun kita sudah mati itunya masih tetap ada. Maka selama itu pemanfaatannya ada, pahalanya tetap mengalir. Itu yang disebut dengan amal jariah. Amalan yang pemanfaatan dari amal itu tetap mengalir. Yang kedua, ajarkan ilmu syar'i yang bermanfaat. Kitanya sudah mati, ilmu syar'inya masih diamalkan oleh orang yang masih hidup. Itu ngalir terus. Ajarkan tata cara baca Al-Quran, ajarkan tata cara sholat yang benar, ajarkan tata cara yang wudhu yang benar. Nanti oleh murid kita diajarkan lagi ke murid-muridnya terus, terus berkepanjangan pahalanya ngalir terus ke kita. Ketiga, punya anak. Lalu didik yang soleh. Maka anak kita punya anak, dididik lagi. Anak-anak kita punya anak lagi. Anak-anak anak dari anak kita punya anak lagi. Itu pahalanya terus mengalir. Itulah diantara amalan yang pahalanya mengalir terus. Wallahu'alam. Terakhir ya. Ustaz saya ingin sekali me melaksanakan umroh Tapi saya tidak punya uang Sama dengan semua <laughs> orang Tapi saya punya kendaraan untuk dijual Dan bisa melaksanakan umroh satu keluarga Tapi saya berpikir kalau saya jual kendaraan saya Khawatir tidak memiliki transportasi untuk kegiatan kajian Bagaimana saran atau pendapat Ustaz yang terbaik agar tidak terjadi madarat ketika saya menjual kendaraan? Ya barakallahu fiik. Ini sudah haji apa belum? Kalau belum haji, bagus jual itu kendaraan haji dulu. Apa hukum memiliki kendaraan wajib apa tidak? Tidak, tidak wajib. Kalau menunaikan haji wajib apa tidak? Wajib. Karena itu termasuk rukun Islam. Punya mobil, nggak haji untuk dijual, para bisa dijual dosa. Karena apa? Dia sudah memiliki kemampuan. Punya kendaraan hukumnya tidak wajib. Berhaji hukumnya wajib. Jual kendaraan pakai untuk haji. Tapi sepulang haji pakai angkot lagi, nggak apa-apa. Kenapa? Pakai angkot lagi. Nggak masalah tidak uh, ke, pakai angkot nggak dosa. Punya kendaraan tidaklah wajib, ya. Nanti Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik daripada apa yang sudah dia jual untuk melakukan ibadah haji. Adapun umroh hukumnya sunnah. Mau umroh mau tidak, tidak dosa bagi kita. Tapi kalau umroh maka pahalanya sangat besar.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 Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rutin dan tetap Roja Bandung. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar Radio Roja Bandung untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Bandung melalui donasi untuk operasional Roja Bandung. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Roja Bandung diantaranya melalui transfer bank ke rekening mandiri syariah di nomor ya. 7771014 ya, atau enam delapan atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah dari Miring Media. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS ke nomor 0821 2222 ya Semoga kita dapat mengambil dua dari kajian ilmiah pada dua ini dan semoga menjadi kita diri dari Namun ruang ingin berdonasi Anda, ya. untuk ada operasional Roja Bandung, kami menyediakan canceling untuk diantar ke tempat Anda. Dan kami akan melakukan penjemputan untuk area Bandung dan sekitarnya untuk mempermudah Anda yang ingin berdonasi kapanpun. Untuk penyimpanan canceling Roja, Anda bisa mengirimkan SMS dengan format canceling RRB spasi alamat lengkap dikirim ke nomor 0821 2222 1476. Dan untuk penjemputan donasi, Anda bisa mengirimkan SMS dengan format jemput donasi RRB spasi alamat dikirim ke nomor 0821 2222 1476. muhsinin rutin dan tetap Roja Bandung. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar Radio Roja Bandung untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Bandung.